Kita masih dalam pembahasan tentang sahabat Rasulullah alaihi wasallam. Pada pertemuan ini kita akan sampai kepada halaman 49 Qauluhum fiman yubghidu sahabah Ucapan para imam alil hadis terhadap orang-orang yang membenci para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita sampaikan lima sikap ahli sunnah wal jamaah terhadap para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yaitu apa? Mencintai para sahabat. Yang kedua, memuji. Yang ketiga, yang keempat, iya tidak mencela ataupun menjaga hati dan lisan terhadap para sahabat Rasulullah SAW. Hati tidak membenci, lisan tidak mencaci maki. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan dari ucapan Syekhul Islam Ibn Rahimallah dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah, beliau mengatakan min usuli ahli sunnati wal jamaah salamatu kulubihim wa alsinatihim fi ashabi Rasulullah wasallam. Di antara prinsip akidah al sunnah wal Jamaah menjaga hati dan lisan terhadap para sahabat Ar-Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Di sini lebih dijelaskan lagi oleh beliau tentang bagaimana sikap para imam-imam al-hadis terhadap para sahabat Ar-Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah poin 27 wa man ghadahu makanahu wa man ghadahu makanuhu Allah fahuwa makhufun alaihi malla syai'a a'dhamu minhu. Barang siapa yang kedudukan para sahabat membuatnya marah, murka, membenci mereka, maka dikhawatirkan atas orang tersebut dosa yang ya sangat besar terhadapnya. Ini sudah kita sampaikan dari ucapan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala seperti yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir tentang tafsir surat Al-Fatah ayat yang terakhir. Di sini juga demikian Al-Imam Abu Bakar Ismaili membawakan dalil sama dengan Imam Malik rahimahullah taala yaitu surat Al-Fatah ayat yang terakhir yaitu firman Allah Subhanahu wa taala Muhammadun Rasulullah waladina maahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang yang bersama beliau yaitu para sahabat. Mereka keras tegas kepada orang kafir, kasih sayang kepada orang-orang beriman. Tarahum rukan sujada, yabtahuna fadla minallahi wa idwana. Engkau melihat mereka rukuk dan sujud mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Tanda-tanda mereka ada pada bekas-bekas sujud di wajah-wajah mereka. Dalika masalun fit Taurati wa masalun fil Injil. Demikianlah perumpamaan mereka dalam kitab Taurat dan kitab Al-Injil. Apa perumpamaan tersebut? Allah mengatakan kama sali wa masalun fit Taurati wal Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Perumpamaan mereka di dalam Taurat dan Injil seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian eh tunas itu menguatkan eh batangnya sehingga dia tegak eh di atas batangnya, jibu zerra membuat takjub yang menanamnya, yaitu membuat takjub Rasulullah SAW liyaghidhu bihimul kufar untuk menjadikan orang-orang kafir murka kepada para sahabat Rasulullah SAW. Allah mengatakan di antara intinya di sini yaitu liyaghidabimul kufar. Allah menjadikan orang kafir murka terhadap para sahabat Rasul SAW. Maka kata Imam Malik rahimahullah taala ya sebagaimana kata Imam Bukhari rahimahullah wa min hadil ayat intazal Imam Malik fi riwayatin anhu rahmatullah alaih bi takfir rawafid alladina yubghina sahaba. Dari ayat inilah Imam Malik berdalil dalam salah satu riwayat beliau rahmatullah alaih bahwasanya kelompok Syiah Rafidhah itu kafir karena mereka membenci para sahabat Ar-Rasul SAW dan Allah mengatakan orang kafir itu membenci para sahabat Ar-Rasul SAW. Ini senada dengan apa yang diucapkan oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah taala. Ini pembahasan sudah kita sampaikan panjang lebar ini sekedar ya mentakit kembali menekankan kembali tentang wajibnya menjaga hati dan lisan terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita tadi mencintai, tugas kita memuji, mendoakan para sahabat, menjaga tidak lisan terhadap para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin membacakan sedikit tentang penafsiran ayat tadi surat Al-Fatah ayat 29 e dari ucapan para ulama tafsir agar kita betul-betul eh, memahaminya dengan baik. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang tadi sekali lagi surat Al-Fatah ayat 29 ayat yang terakhir, qala Al-Hafidz Ibnu Katsir an hadil ayah, fasahabatu radhiyallahu anhum khalusat niyatuhum wa hasunat a'maluhum. Para sahabat Rasul SAW, eh, niat mereka sangat murni, tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengetahui hati mereka. Dan sudah kita sampaikan, ya eh, Allah ketika Nurunkan firman-Nya ini, Allah Maha tahu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dan ulama Ahlussunnah mengatakan kabar yang Allah turunkan tidak ada namanya an-nasakh atau mansukh, dihapus. Ya. Memang kalau Syiah Rafidhah berbeda. Eh, ini bedanya agama Syiah dengan agama Islam. Kalau agama Islam mengatakan sebagai yang Allah firmankan, la yadillu rabbi wa la yansa. Allah ilmunya tidak didauli oleh ketidaktahuan dan tidak akan diringi oleh kelupaan. Ya, sedangkan Syiah mengatakan Allah itu punya namanya al-bada. Awalnya tidak tidak mengetahui, kemudian setelah terjadi sesuatu baru Allah mengetahui. Makanya mereka mengatakan ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu apa? Tidak berlaku tentang para sahabat. Ya. Mereka para sahabat murtad sepeninggal Rasul itu tidak Allah ketahui. Naudzubillah min dalik. Ya, maka sekali lagi inilah salah satu bedanya agama Syiah Rafidah dengan agama Al-Islam. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan apa yang Allah kabarkan dalam Al-Qur'an tentang para sahabat ini berlaku sampai akhir zaman. Tidak akan ada ya yang menghapusnya. Eh, kan Allah Maha tahu ilmunya Allah azaliun wa abadiun. Ilmunya Allah sekali lagi tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak akan diiringi oleh kelupaan. Ilmunya kekal abadi. Ketika Allah mengatakan niat para sahabat, yabtahuna fadlam minallahi wa Mereka salat, jihad, itu mengharapkan ridho dari Allah. Allah tahu hati mereka itu betul-betul tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa yansurunallaha wa rasulah. Betul-betul untuk menolong Allah dan Rasulnya. Eh, sebagaimana kata Ibnu Katsir, para sahabat itu niatnya ikhlas betul-betul murni ya karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hasunat a'maluhum. Eh, ya, niat mereka tulus ikhlas, amal perbuatan mereka itu baik di atas sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakulum man nazar ajabu fi samtihim wahatihim. Setiap orang yang melihat para sahabat itu pasti takjub eh dengan akhlak mereka, dengan petunjuk mereka. Sama-sama dahulu dikatakan para sahabat dahulu menaklukkan eh negara-negara kafir Eh, ya, sebelum mereka menaklukkan dengan pedang, mereka menaklukkan hati mereka dengan apa? Akhlak mulia mereka para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Eh, bukan seperti kelompok teroris masuk negara kafir sudah membuat apa? kerusuhan, membuat onar. Eh, maka bagaimana mereka akan tertarik dengan Islam sedangkan mereka apa? Eh, ya, curang. Mereka apa? berbuat yang tidak sesuai dengan yang Allah perintahkan dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa qala Malik radhiyallahu anhu balaghani anna nasara kanu idza ra'u sahaba radhiyallahu anhum alladina fatau syam yaqulun wallahi la haula khair minal hawariyin ma balaghna. Kata Imam Malik rahimahullah. Orang-orang Nasara itu mereka ketika melihat para sahabat Rasul SAW yang menaklukkan negeri Syam, yang mereka mengatakan demi Allah para sahabat Rasulullah itu lebih baik daripada al-Hawariyin, para sahabatnya Nabi Isa alaihi assalam wa sadaku fi dalik. Ya, eh, sungguh benar ucapan orang-orang tersebut. Fa inna hadil umma mu'adzamatun fil kutubil mutaqaddimah. Bahwasanya umat Islam yaitu para sahabat itu diagungkan dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim. Wa a'dhamuha wa afdaluha ashabu Rasul sallallahu dan yang paling mulia di antara para umat Nabi Muhammad, para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa qad nawahallahu tabaraka wa ta'ala bidhikrihim fil kutubil munzala wal akhbar mutadawila Dan Allah telah mengabarkan tentang para sahabat di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Eh sebagaimana yang Allah firmankan, dzalika mataluhum fit tawrati wa mathalun fil Injil. Eh sampai ayat yang terakhir, kemudian beliau mengatakan, fakadzalika ashabu Rasul sallallahu azaru wa ayadu wa nasaru fahum mahu kasyat imazara. Ya, eh, maka para sahabat itu sebagaimana tadi ayatnya Rasul SAW memiliki para sahabat-sahabat yang eh, mendukung beliau, yang mensupport beliau, menolong beliau, membantu beliau. Maka perumpamaannya Rasul dan para sahabat seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Tunas ini adalah para sahabat Rasul SAW yang mengokohkan. Eh, tanamannya tersebut mengokohkan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Bukhari membawakan ucapan Imam Malik yang sudah kita sampaikan tadi. Ini sebenarnya sudah kita sampaikan namun ada masalah kita ulangi lagi. Kemudian Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah berkata, "Fa akhbar annahu ja'alahum ghaidan kafirin." Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwasanya Allah menjadikan ayat orang-orang kafir murka kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka sekali lagi orang kafir di antara cirinya adalah yang mencaci maki para sahabat Ar-Rasul alaihi wasallam. Maka hati-hati, siapapun orangnya yang mencaci maki para sahabat, maka jauhi dia, maka wajib untuk kita berlepas darinya. Eh kalau kita bisa nasihati-nasihati, kalau tidak eh tetap bersikeras dalam ucapannya, caci makiannya, maka kita wajib untuk berlepas dari orang tersebut. Kemudian Wakalubikilafatihim. Imam-imam al hadith menyatakan tentang kekhalifahan, kepemimpinan para sahabat sebagaimana yang Allah firmankan surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifanna fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinana lahum dinahum allati tadalahum wala yubadilana min ba'di khafim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Allah mengatakan Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal saleh. Kalau kita baca terjemahnya langsung, ya untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah, penguasa, pemimpin di atas muka bumi ini sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah. Eh dan Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan, eh, mereka beribadah kepadaku dan tidak berbuat syirik kepadaku sedikit pun. Bismillah. Kata Al-Imam Abu Bakar Ismaili rahimahullah, "Fa khataba biqauli minkum" Ya Allah mengatakan tadi Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian. Siapa yang dimaksud dengan mingkum di sini kalian di sini? man wulida al-an ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dini. Yaitu yang dimaksud di sini pertama kali adalah para sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana kata-kata kuntum khaira ummatin ukhrija linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Pertama kali ayat ini ditujukan kepada siapa? Para sahabat. Kalau umat Islam sekarang mau mengikuti atau ingin mendapatkan khaira ummatin, mengikuti jejak para sahabat ar Rasul SAW. Sebagaimana dalam firman yang lain Allah mengatakan, Fa'in amanu bimislima amantum bifakadih tadau. Jika mereka manusia beriman sebagaimana imannya kalian, wahai para sahabat, maka mereka akan mendapatkan batonyo. Ini poin kelima kemarin yang sudah kita sampaikan, yaitu sikap al sunnah terhadap para sahabat, mengikuti jejak para sahabat, ar rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga demikian, Allah mengatakan Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian. Kata-kata kalian di sini itu kata Imam Abu Bakar Ismaili man wulida al-an wa ma'an Nabi SAW ala dini yang dilahirkan eh di zaman Nabi SAW dan dia di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'da dalik. Allah mengatakan setelah itu la yastakhlifan fil ardi. Allah menjanjikan kepada para sahabat untuk menjadikan mereka sebagai penguasa, ya, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Ada tiga janji Allah. Allah mem, ya, menjadikan mereka sebagai pemimpin penguasa dunia. Yang kedua, Allah akan mengokohkan agama Islam yang Allah ridhoi bagi mereka. Dan yang ketiga, Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Ini janji Allah. Ya, namun Allah memberikan syarat, ya, yaitu apa? Ya budunani la Nabi bisean. Mereka harus beribadah kepadaku saja dan tidak berbuat kesyirikan. Inilah metode para sahabat Rasul SAW, jalan para sahabat Rasul SAW, atau kiat menggapai kekuasaan, kepemimpinan, kekhalifahan di atas muka bumi ini. Jalan satu-satunya yaitu umat Islam kembali kepada tauhid. Tauhid al-uluhiyah, ifradullah bil ibadah, beribadahnya kepada Allah semata. Dan ini yang Allah janjikan, yang Allah syaratkan, dan ini yang telah dipraktekkan oleh para sahabat dan betul-betul kita lihat dalam sejarah mereka para sahabat Rasul yang telah menguasai dunia ini. Mereka yang telah menaklukkan Romawi dan Persia bukan karena persenjataan yang eh canggih, bukan karena jumlah mereka yang banyak, bukan ekonomi mereka yang luar biasa, namun karena tauhid mereka, kan Allah telah apa? menurunkan janjinya kepada para sahabat Rasul SAW. Maka sungguh benar ucapan Imam Malik rahimahullah. Beliau mengatakan lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha Tidak akan mungkin memperbaiki akhir generasi umat Islam kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awal umat Islam. Umat sekarang ini, umat Islam sekarang ini tidak akan mungkin jaya, tidak akan mungkin menang, tidak akan mungkin mulia di atas muka bumi ini kecuali mereka mengikuti jejak para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sekali lagi adalah janji Allah, ya, dan Allah la yukhlifu al mi'ad. Maka umat Islam, ya sekali lagi tidak akan mungkin jaya, tidak akan mungkin menang kalau mereka menyimpang dari ajaran para sahabat Rasulullah SAW, apalagi dalam masalah al-aqidah. Bagaimana mungkin mereka akan menggapai kejayaan sedangkan mereka menyimpang dari ajaran para sahabat. Bahkan ada di antara mereka yang mencaci maki para sahabat Rasul SAW. Eh, seperti yang kita sampaikan kemarin, ya bahwa saya sampai-sampai ujian masuk perguruan tinggi, ya Islam, ujiannya mencaci maki para sahabat Rasul SAW, mencela para sahabat. Ini seperti ini perguruan tingginya, apalagi ya yang lainnya Nah, udah bilang dalik. Eh, maka bagaimana mungkin umat Islam akan jaya sedangkan mereka apa? Mencaci maki generasi pertama Islam yang telah menaklukkan orang-orang kafir yang mereka apa? Jaya di atas muka bumi ini dan Allah puji mereka luar biasa dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini juga menunjukkan akan kesalahan orang-orang yang mencari-cari metode baru dalam menggapai kejayaan umat. Ya, ada yang mengatakan kita gak akan mungkin jaya kecuali lewat jalur politik. Ya, kita katakan ini adalah apa? Batil salah menyelisih apa yang Rasul dan para sahabat praktekkan. Para sahabat Rasul SAW dulu ditawari oleh orang-orang kafir musyrikin jahiliyah untuk apa? Menjadi pemimpin mereka, masuk ke parlemen mereka. Rasul menolak. Ya, Rasul mau apa? Lewat jalur al-aqidah, jalur ya merakyat ya melewati dakwah ya atau tauhid terlebih dahulu 10 tahun ditanamkan tauhid tauhid tauhid dan tauhid ya sampai para sahabat apa menjadi generasi yang tidak ada duanya yang menaklukkan Romawi dan Persia yang menguasai yang menggenggam dunia pada waktu itu dalam waktu yang sangat singkat namun kalau kita lihat ya sekarang ini ketika mereka masuk jalur politik jangankan untuk jaya ya mereka istiqomah saja tidak bisa ya, ada yang kesandung sapi, ya, ada yang menjual agamanya, ya, padahal dia adalah orang-orang yang katanya getol membantai Syiah, namun apa salah di belakang imamnya Syiah di markasnya sana udubilah min dalik. Ya, ini sekali lagi adalah apa? Ya inilah jalur politik. Ya, kalau sudah masuk politik, ya nas al sabat, ya hatal mamat, ya sebagaimana orang yang sudah saya sampaikan masuk ya dengan jubah putih ke sumur eh, ke eh, lumpur lapindo, bisa enggak tetap jubah putih? Inilah kalau sudah masa apa? Kanca politik. Ya, jangankan untuk berjuang di atas agama Islam, ya menyuarakan Islam dengan eh dengan benar. Untuk isi koma saja sudah ya susah sekali. Bahkan banyak yang apa? Eh tadi kesandung sapi, naudzubillah bilang dalik. Ini sekali lagi dan sudah dipraktekkan oleh mereka-mereka kelompok ikhwan muslimin. Eh kelompok ikhwan muslimin eh di Mesir khususnya mereka telah sukses ya mendudukkan tokoh mereka menjadi presiden eh, setelah tergulingnya musim Mubarak yaitu Muhammad Mursi. Apakah setelah itu Islam jaya di Mesir dalam artian ya Mesir menjadi negara yang ya, sebagaimana dulu menaklukkan negara dikuasa. Naudzubillah min dalik. Malah apa pertumpahan darah. Tidak sukses sama sekali. Demikian pula di Aljazair dulu. Kaum muslimin menang. Ya, katanya al menang dalam ya, pemilihan namun apa? Justru pertumpahan darah hancur-hancuran Eka musim di Aljazair. Ya, secara bukti di lapangan mereka telah gagal. Ya, kenapa apa? Menyelisih sunnatullah. Ya, sunnatullah membangun sesuatu dari bawah bukan dari dari atas. Ya, demikian pula apa menyelai sunnahnya Ar-Rasul SAW menyalahi sunnah para sahabat Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula yang mengatakan kita eh, tidak akan mungkin jaya kecuali lewat jalur ekonomi. Lupa dengan akidah. Padahal para sahabat dahulu ketika berperang, ya, jangankan untuk berbekal dengan ya seperti sekarang ya kebuli atau mandi atau yang lainnya. Mereka harus apa? Ya. Bukan makan kurmanya, biji kurmanya mereka hisap. Ya, kelaparan mereka. Ya. Namun sebagaimana kata Rasul SAW, Rasul mengatakan, "Wallahi mal fakru Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Walakin aksha antu besatu alaikum dunya kama busitat alaman kana qablakum. Namun yang aku khawatirkan kalau dunia ini dibentangkan atas kalian. Kalian menjadi orang yang berlomba-lomba dalam urusan dunia sebagaimana telah dibentangkan kepada umat-umat sebelum sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Kalian pun berlomba-lomba ya menggapai dunia tersebut sebagaimana mereka juga orang sebelum kalian eh, berlomba-lomba menggapai dunia maka hal itu tuh lekukum membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Rasul nggak takut dengan kemiskinan para eh, umatnya, bahkan para sahabatnya. Eh, bukan berarti kita nggak boleh mencari dunia. Namun hati-hati ini bukan solusi menggapai kejayaan Islam. Eh, solusinya ini ayatnya ya yaitu apa ya'budunani la yusyriku nabi syai'an ya mulai dari apa tauhid al-uluhiyah ini juga membantah kelompok teroris yang mereka apa ya lalai dari dakwah kepada tauhid al-uluhiyah maunya apa ya tauhidul hakimiyah yaitu apa mengatakan yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir murtad dan seterusnya eh, sekali lagi Eh umat Islam sekarang ini dan kapanpun tidak akan jaya kecuali mereka mempraktekkan ayat ini. Sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh para sahabat. Ini adalah sunnatullah. Ini adalah sunnahnya Rasul. Ini adalah sunnahnya para sahabat. Eh mereka ketika betul-betul eh melaksanakan tauhidul uluhiyah. Betul-betul menyebarkan tauhid uluhiyah. Maka mereka pun apa? Allah tolong. Dan itulah kebenaran firman Allah. Intan sunallaha yang surkum wa akdamakum. Kata Syekh di sini atau Imam Abu Bakar Ismaili, Allah bi Abi Bakrin wa Umar wa Utsman ad-dina." Allah Subhanahu wa taala mengokohkan agama ini lewat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Eh, maka ikuti jejak mereka. Betul-betul apa? Melaksanakan atau tauhid dan as-sunnah. adallahu aminin. Eh, mereka pun apa? Allah janjikan keamanan. Ini yang sudah kita sampaikan eh, ada hubungan erat antara keamanan dengan keimanan, dengan ketauhidan. Al-amnu sababu al-iman. Eh, keamanan itu sebab utamanya karena keimanan. Allah berjanji dalam ayat yang lain, "Alladzina amanu walam yalbisu imanam bidulmin ulaika lahumul amnu wa muhtadun." Orang yang beriman dan yang tidak mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan. Falyabudu rabb hadzal bait Allah at'amahum min ju'in wa amanahum min Maka hendaklah mereka beribadah kepada Rabbnya Ka'bah yaitu Allah yang telah memberikan mereka makan dari kelaparan dan memberikan mereka keamanan dari rasa ketakutan. Kalau kita mau merasa aman, ya minimal untuk diri kita kokohkan tauhid kita. Dan di antara ya maknanya ketika kita mentauhidkan Allah, hati kita bergantung kepada Allah. Tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada manusia, takutlah kepada aku jika kalian apa? beriman. Kalau orang itu sudah memiliki tali seperti ini, Allah akan apa? jaga dirinya. Ya, ihfadillah ya yahfadka. Tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu Para sahabat demikian. Eh bayangkan dahulu ketika perang, ya melawan kafir Quraisy. Tiga kali lipat jumlahnya pada waktu perang Badar. Ya, tidak pernah mereka takut sama sekali. Ya. Ini adalah apa? Para sahabat yang tertancap ya, iman ya, dalam hati hati mereka. Maka sekali lagi umat Islam tidak akan mungkin mereka kejayaan kecuali kembali kepada tauhid al-uluhiyah, beribadah kepada Allah semata, menggantungkan semuanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa'adallahu aminin. Ya, Allah menjanjikan kepada mereka ya keamanan. Yaghzun wala yuhzan. Mereka yang memerangi, bukan mereka yang diperangi. Kalau sekarang terbalik, umat Islam yang diperangi. Eh, bahkan yang mayoritas pun dihina, ditindas di mana-mana. Eh, karena apa? Tauhid yang sudah apa? Hilang dari mereka. Mereka lupa dengan tauhid. Ya, bagaimana mereka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka menduakan Allah, sedangkan mereka masih menyembah wali-wali yang telah mati mereka masih mengkeramatkan eh sapi, mengkeramatkan eh jimat, mengkeramatkan keris dan sebagainya. Ya, bagaimana mungkin sekali lagi Allah akan menolong mereka sedangkan mereka apa? menduakan Allah, menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluknya tersebut. Enggak akan mungkin Allah turunkan firman-Nya tadi intasrullaha yang surkum wa sabit akdamakum Ya. Allah aminin. Kalau para sahabat dahulu ketika mereka bertauhid kepada Allah, Allah berikan keamanan ya mereka yang memerangi bukan mereka yang di, diperangi al adu mereka yang membuat takut musuh-musuh ya Allah dan Rasulnya namun sekarang wa al adu ya namun kalau sekarang justru apa mereka yang takuti oleh musuh-musuh dari orang-orang al-kufar ya ada isu PKI isu Syiah dan sebagainya eh sampai keluar rumah kadang takut naudzubillah min dalik Eh bahkan kita dengar ada satu pengajian yang dibubarkan karena takut apa ada serangan PKI 30 PKI akan datang ke Surabaya. Nah sampai sebegitu takutnya. Mana tauhid, mana itu Allah Subhanahu wa taala, ya. udah min dalik. Ya, ini adalah sekali lagi salah satu yang membedakan kita dengan para sahabat Ar-Rasul SAW. Dulu para sahabat membuat takut musuh-musuh al-Islam. Eh, sedangkan sekarang apa? Kita yang dibuat takut oleh musuh-musuh al-Islam al adu. Mereka yang dulu membuat takut musuh-musuh ya Allah dan Rasulnya. Wala yukhifuhumul adu. Eh, sedangkan musuh tidak membuat takut para sahabat Rasul SAW tadi. Eh, pada waktu perang Badar. Eh, bagaimana jumlah mereka yang sedikit dan itu perang pertama kali mereka yang besar. Eh, tidak takut. Eh, sebagaimana ketika Rasul membicarakan hal itu dengan para sahabat. Eh kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau engkau masuk menyelami samudra, kita akan ikut bersamamu. Luar biasa para sahabat, ah, Rasul salam. Hidup mereka untuk apa? Eh berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Eh hidup mereka betul-betul bergantung kepada negeri negeri akhirat, tidak tamak kepada dunia. Eh hidup mereka lillah wa fillah karena Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kaum muslimin sudah tamak kepada dunia, eh, ya, maka naudzubillah min dalik Sebagaimana kata Rasul SAW yang dalam hadis al uh, al-wahan Rasul mengatakan walayan tazi'anallahu min sudurikumul adu min suduri aduikum al mahabataminkum minkum. Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian atas diri kalian. Ini yang terjadi ketika kaum muslimin tamak kepada dunia, hidup mereka untuk dunia, lupa dengan akhirat, lupa untuk berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka justru apa? Allah cabut rasa takut orang-orang kafir terhadap orang-orang muslimin. Tidak takut sama sekali terhadap kaum kaum muslimin. Bagaimana kita lihat saat orang kafir di negeri kita membuat heboh seluruh apa? kaum muslimin yang ratusan juta ini. Naudzubillah min dalik. Eh dengan gagah beraninya ya menghina kaum muslimin. Karena memang inilah ya kualitasnya kaum kaum muslimin. Tidak ada ya rasa takut dalam diri orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Bukan karena kekuatan mereka sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, namun karena kelemahan kita. Lemah dalam apa? Di antaranya al-aqidah, lemah dalam masalah at-tauhid. Eh, ditambah lagi banyaknya dai-dai yang tidak lagi mau mendakwakan tauhid Eh, sudah umat lemah tauhidnya, dai-dainya lari dari dakwah tauhid, maka semakin apa? Lemah di atas kelemahan. Naudzubillah min dalik. Ya, sekali lagi kalau kita mau Islam jaya, kaum muslimin menang di atas muka bumi, tidak ada jalan lain kecuali dengan apa? Kembali kepada tauhid al-uluhiyah. Eh, bukan tauhid hakimiyah ala kelompok teroris Tauhid al-uluhiyah ifradullah beribadah. menyeru umat untuk berdoa hanya kepada Allah, berisi beristighosahnya kepada Allah, Takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, menyembelih, bernada, bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh kalau itu saya lakukan, ya kita yakin Allah akan menurunkan janjinya. Layastaklifana klevana fil ardi. Allah akan mengokohkan, Allah akan menjadikan kalian sebagai apa? Khalifah di atas muka bumi ini. Wa qala azza wa jalla lilladina takhallafu an nabiyhi fil ghaswa allati nadabahum Allah azza wa jalla biqauli. Kemudian Allah berfirman dalam surat atau ayat 83, fa irja'aka Allah ila ta'ifatin minhum fasta'dzanuka kalil khuruj fa qul lan takhruju ma'iya abada wa lan tuqatilu ma'iya adwa innakum raditum bil qu'udi awwala marrah faq'udu ma'al khalifin. Apabila Allah mengembalikanmu kepada segelongan dari mereka. Ini kisah perang Tabuk ya. Ketika Rasulullah SAW ya sudah kembali dari perang Tabuk, ya, kalau kita perhatikan bagaimana perang Tabuk, ya bagaimana tiga panglimanya Rasulullah SAW apa terbunuh namun apa mereka menang ya para para pasukan kaum muslimin seperti yang kita sampaikan di perang Tabuk, suasana yang sangat amat mencekam, panas terik matahari. Namun sebagai mereka berbekal dengan apa? Biji kurma untuk mereka hisap. Ya, perbekalan sangat amat minim. Ya. Kemudian, ya sudah kita mungkin pernah mendengar kisah ya Ka'ab bin Malik bagaimana dia tergelincir. Ya, kemudian ada sebagian manusia ya ada kaum muslimin yang mereka khilaf, ada orang munafikin yang tidak ikut perang Atabuk pada waktu itu karena memang suasananya sangat panas sekali. Ini Allah ceritakan di antaranya apabila Allah mengembalikanmu kepada sebagian dari mereka orang munafikin, fasa danuka, mereka apa? Ya, minta izin kepada mulil khuruj untuk ikut perang. Fakul lanta takhruju ma'ya abada. Katakan kepada mereka, jangan ikut perang bersama ya, kita sama sekali. Ya, ini adalah bahasa-bahasanya orang munafikin. Walantu tuqatilu ma'ya dua. Dan tidak akan mungkin kalian bersamaku memerangi musuh-musuh. Ya. Innakum raditum bil qudi awal amarah. Karena kalian sudah apa? Rela untuk duduk tidak ikut perang bersama kami pada waktu pertama kali, maka duduklah bersama orang-orang yang tidak mau berperang. Ini yang perlu kita sampaikan di sini. Ini banyak dijadikan hujah ya ayat semisal ini dan yang ayat ini atau semisal ini jadikan hujah oleh kelompok eh, teroris untuk mencap kita sebagai kaum munafikin karena kita nggak ikut apa bom bunuh diri. Kita nggak ikut apa? Bergabung dengan ISIS. Kita nggak ikut mengkafirkan, memberontak pemimpin kaum muslimin. Naudzubillah min dalik. Ya. Harus kita pahami sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, al-jihad nau'an. Jihadun syar'iyyun wa jihadun bid'iyyun. Jihad yang syar'i dan jihad yang bid'i. Di antaranya kata beliau jihadul khawarij, jihad kelompok khawarij. Kalau jihadnya kelompok khawarij kita tidak mau sama sekali. Ya naudzubillah min dalik. Nata minhum. Eh, namun orang-orang khawari tersebut eh, menyampaikan ayat ini untuk mencap kaum muslimin terutama dakwah salafiyah sebagai kaum munafikin yang tidak ikut apa? berjihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dalik. Ya, kalau jihad syar'i insya Allah kita akan ada di baris yang terdepan. Ya, buktinya banyak di antara saudara kita salafiyun yang ikut, eh, bahkan ulama-ulama ketika awal-awal perang Afghanistan, eh, ketika fatwa kalau porama di sana adalah salah satu medan jihad. Mereka ikut berjihad. Dia antara Syekh Albani, eh, dia antara Syekh Abdul Razak bin Abdul Abbad juga pernah berangkat ke sana. Sebagian saudara kita juga ke sana. Namun ketika ada ya kotoran-kotorannya di sana, muncul kelompok-kelompok ya haroka, kelompok-kelompok khawarij, maka mereka apa? mengundurkan diri dikarenakan mereka apa? tidak mau terkotori dengan ya orang-orang khawarij tersebut. Ya, intinya sekali lagi, ada dakwah menyatakan jihad adalah salah satu ya ibadah bahkan kita ajarkan kepada kaum muslimin di antara firqat minhaj firqat najiyah annal firqat najiyah tadul muslimin ilal jihad sabilillah ya bahwasanya firqat najiyah dakwah salafiyah menyuruh kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah kita sering membawakan hadis Rasul SAW man mata walam yagzu walam yuhadis nafsa bil ghazwi mata ala syubat minan Barang siapa mati, dia tidak pernah berperang di jalan Allah dan tidak pernah membisikkan hatinya bercita-cita untuk berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, maka dia mati dalam cabang kemunafikan. Naudzubillah min dalik. Kita ingin mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa? Ala Rasulullah, ala sahabat Rasulullah SAW, bukan di atas kelompok al-Khawarij, ya. Namun sekali lagi, Hati-hati. Inilah salah satu syubhat kelompok Al-Khawarij membawakan ayat-ayat ini untuk menyerang kaum muslimin yang tidak ikut ya dengan mereka dalam ya pemikiran-pemikiran Khawarijnya dalam terorisme mereka. Demikian pula sebagian mereka yang melakukan demonstrasi, aksi dan seterusnya mengatakan kita nggak ikut dikatakan apa? Munafikun. Naudzubillah min dalik. Ya, kita tidak akan mungkin mau berjuang kalau di atas apa? Bid'ah, di atas kelompok Khawarij Apalagi yang memimpin adalah yang mendukung kelompok Syiah Rafidah yang eh, mencaci maki para sahabat salam. Ini orang yang bodoh. Eh, dipimpin oleh apa? Orang yang membela, mendukung kelompok Syiah Rafidah. Mau jadi apa? Makmumnya orang-orang seperti naudzubillah min Bagaimana mungkin Islam akan dibela? Bagaimana mungkin Islam akan jaya? Sedangkan yang memimpin adalah yang mendukung Syiah Rafidah yang mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Naudzubillah min dzalik. Eh, kalau dia jujur dalam perjuangannya untuk membela Al-Quran, sikat itu syiar rafidah yang menistakan apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Alaihi Wasallam. Ya, namun justru apa? Ngisi di radionya, ceramah di tempat mereka, mendukung, mengkaburkan hakikat syiar rafidah telah Allah. Ini sekali lagi harus kita apa? Waspadai. Falamma lakun Nabi saya selang yas'alunahu al-idna fil khurud lil adu Ketika orang-orang munafik itu bertemu dengan Nabi SAW, mereka minta izin untuk berperang melawan musuh. Falam ya'dan lahum. Rasul tidak mengizinkan. Karena Rasul tahu mereka adalah al munafikun dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anzalallahu azza wa jalla Allah menurunkan pula ayatnya surat Al-Fatah ayat 15 Sayakulul mukhallafuna idang talaktum ila maghanim yatakhuduha Daruna nattabi'kum yuriduna an yubadilu kalam Allah. Kullan tattabi'una kadalikum qala min qabl fasayakuluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Orang-orang Arab Badui yang mereka tidak ikut berperang eh, mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya apabila kalian pergi untuk berperang mendapatkan ghanimah, rampasan perang, eh, ya zaruna nattabi'kum, biarkan kami mengikuti kalian. Allah mengatakan mereka menginginkan untuk merubah kalam Allah. Katakan oleh Nabi Muhammad kepada orang Arab Badui tadi, jangan ikut kami dalam berperang. Demikianlah yang Allah firmankan sebelumnya. Maka mereka mengatakan baltah sudunan. Kalian itu hasad kepada kepada kami. Balkanu la yafqahuna illa qalila. Mereka sebetulnya tidak memahami agama ini kecuali apa sedikit saja. Ini juga yang kita katakan kepada kelompok Al-Khawarid ketika mereka menuduh kita sebagai munafikin karena nggak ikut perang bersama mereka, mau bom bunuh diri dan sebagainya. Eh kita katakan Wa balkanu la yafqahuna illa qalil. Mereka tidak paham tentang jihad kecuali apa? Sedikit saja. Nauzubillah min dalik. Allah juga berfirman, "Qalil mukhallafina al Arab, satu da'una ila qaumin uli ba'sin syadid, tuqatilunahum aw yuslimun, fa in tuti'u yu'tikum Allah ajran hasana wa in tatawallaw kama tawallaitum min qablu yu'adzibukum azaban alima." Katakanlah kepada orang yang eh, tidak ikut berperang dari orang-orang Arab Badui, kalian akan diseru untuk berperang melawan eh, kelompok manusia yang sangat amat kuat, yang sangat bengis. Kalian memerangi mereka atau mereka masuk Islam. Jika kalian mengikuti, Allah akan eh, ya, memberikan kepada kalian pahala yang yang besar. Jika kalian berpaling, Allah akan eh, ya eh, tak tawalaitu min qablu kalian sudah berpaling sebelumnya, Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih. Ini kalau yang betul-betul di jihad yang syar'i. Eh, kalau ada orang mampu berjihad eh, ya di waktu jihad yang syar'i, eh, ya maka dia mendapatkan dosa. Namun kalau perang ala kelompok khawarid, naudzubillah min dalik, eh kita berlepas daripada jihadnya mereka. Seperti yang kemarin terjadi, eh bagaimana apa? Tanah lapang dibom, kurang gawian, kurang kerjaan, orang gila. Pengen eh, tuh masuk ke kelurahan, naudzubillah min dalik. Eh buat KTP atau buat apa? Naudzubillah min dalik. Nah, ini orang-orang nggak waras memang. Nah, haulai al khawarid. Makanya Rasul mengatakan al khawarid kilabu alinar. Kelompok khawarid adalah anjing-anjing neraka eh di masjid ngebom naudzubillah min dalik. Ini adalah sekali lagi orang-orang yang di luar akal yang sehat. Walladina kanu fi adi Rasulullah sallam ahya khutibu bidalik. Mereka-mereka yang hidup di zaman Rasulullah SAW itu di ya, turunkan ayat ini kepada mereka. Lama takhalafu anu ketika mereka eh, berpaling dari peperangan bersama Rasulullah SAW. Wa baqiya minum fi khilafati Abu Bakar wa Umar wa Asma radhiyallahu anhum. Namun mereka masih hidup di zaman kekhalifan Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum aujabalahum bi ta'atim iyyahumul ajra yang mana mereka diwajibkan mengikuti Abu Bakar, Umar, Utsman eh, dan seterusnya dan kalau mereka mentaati kekhalifahan mereka itu akan mendapatkan pahala. Wa bi tarki ta'atimul adab alim kalau mereka berpaling dari ketaatan kepada khulafa ar-rasyidin tadi mereka akan mendapatkan adab yang pedih min minallah azza wa jalla bi khilafati imradil anhum. Inti dari pembahasan terakhir ini yaitu untuk menetapkan kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum wala ja'ala fi qulubina lil hadin minhum. Semoga Allah tidak menjadikan dalam hati kita kedengkian kepada seorang pun dari para sahabat Rasulullah SAW. Faida usbitat khilafatu wahidin minhum intadama minha khilafatul arba'ah. Jika kita menetapkan satu kekhalifahan mereka, maka ya kita akan menetapkan semua kekhalifahan empat khulafa ar-rasyidin. Ini sudah kita bahas sebelum bab ini. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan memanfaatkan kita di atas pemahaman para sahabat Rasulullah SAW dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan para sahabat di surganya kelak. Aku qouli hada wa aku da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mendukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store www.ufitstore.com